طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني واتقم الله جميعا طيب اقرأ يا أخونا من سيقرأ Pak Komar, tafadhol. ومن محدثاته انشقاق القمر وأخذ الماء من بين الرجل وإطعامه الخمر وكثير من الطعام اليسير ورمي مع الثوب كثيرة ووصلت إلى من الخلق الكثير وهني وهني من الشرع كما هم الكتاب وإثباته في الواجبات فكانت كما قال ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه wa kana rajila sya'ar sya'ri rambut beliau adalah berombak ya jadi tidak tidak lurus rambutnya berombak laisa bisamti walal ja'ad al tidak lurus tidak kaku tidak keriting ini ya rajula saar dalam kamus ini artinya yakni berombak rambut yang berombak jadi bukan lurus taib kemudian juga kemarin makna sahlal hudin ya jadi kalau memang pakai tasjid hod ini adalah dua pipi al hodain Nah, Sahlul Hoddain dua pipi. Tapi yang kita baca di sini lafadznya secara lafad adalah Sahlu Al-Hodin. Sahlu Al-Hodin. Al-Hodin dimana yakni mudah berkawan. Mudah berteman. Ini diantara sifat beliau kalau diartikan pipi ini kadang kita apa ya nggak bisa menjangkau apa maksudnya yakni sahlul khodain mungkin Ustaz Ahmad ada yang Ustaz Ahmad tahu mungkin nggak ada ya klik Taib ini yang bisa kita mengerti lafat-lafat dalam kitab ini yakni sahlu al-hadin mudah bergaul walaupun memang siaknya adalah ini ganjal ya pembahasannya masalah fisik yang fisik beliau begini begitu begini begitu masalah mata beliau masalah alis beliau masalah bulu mata beliau terus meloncat jauh ya masalah sahlul hadin. Nah, jadi mudah bergaul. Bagaimana alis beliau? Nam, ya ikhwan, sifatnya Ibrahim alisnya pendek atau bagaimana? <clears throat> Hmm? Panjang atau pendek? <laughs> Taib, alisnya memanjang. Ya. Jadi asaj al-hawajib alis beliau enam panjang. Dan ini memang bagus kalau alisnya panjang dibanding alis yang pendek. Kemudian bagi mata-mata beliau Muiz melebar. tayyib melebar. Kemudian hidung beliau bagaimana Yakub? Mansung. Ya tidak pesek. 6. Terus kulit beliau bagaimana? Ya Abian. Kulit beliau hitam, putih atau kuning, langsat? Putih. Eh? Yang keras? Taib. Kulit beliau adalah apa? Azhar. Ya, sangat bagus sampai bersinar sinar. Ini ini warna kulit beliau tidak berwarna hitam, juga tidak berwarna putih, juga tidak berwarna sawo matang tidak, tapi warnanya adalah azhar. Nah, bersinar ya bersih sangat bagus sampai seakan-akan bersinar ka'anna al azhar <clears throat> kemudian bagaimana telapak tangan beliau Nam, ya Abdullah Sandi kasar atau kaku atau bagaimana telapak tangan beliau ayo tinggal milih kasar, lunak, ya, halus, sering bekerja kasar tangannya atau bagaimana? Muhammad Aywa, tangan beliau sangat halus. Bahkan kehalusan tangan beliau itu melebihi kain sutra minal harir. Ini ya tangan beliau sangat halus melebihi kain sutra. <clears throat> Kemudian bagaimana dada beliau? Ya Khalid Rio dadanya beliau kecil atau besar? Bidang ya. Sampai perut antara perut enam dengan dada pun sama ya datar. <clears throat> Tapi kita bahasa berikutnya wa min a'dami mu'tijatihi dan di antara mukjizat mukjizat mukjizat mukjizat beliau yang paling besar dan juga wa'atuhi dalalatihi dan juga paling jelas enam dilalahnya yaitu Al-Qur'anul Aziz Al-Qur'an Al-Aziz nah yang mulia yang perkasa Al-Qur'an. Ini diantara mukjizat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar diantara mukjizat beliau. <clears throat> Alladhi anjaza al-khalaiku anil idyan. Yang mana makhluk ya lemah, dia akan mampu untuk mendatangkan yang sepadan, yang semisal dengan Al-Qur'an, bimithlihi ini akan nggak akan mampu. Walaupun para ahli-ahli syair ya di zaman itu ketika zaman Nabi ya pandai berbicara, pandai syair bahasanya fasih ya sangat ahli dalam main syair maka mereka pun tidak akan mampu untuk membuat seperti Al-Qur'an wa mu'jizu kullu kullin nabiyyin dan lemah wa mu'jiz dan mukjizat semua nabi wa mu'jizu kulli nabiyyin dan mukjizat semua para nabi, semua nabi itu adalah inqadha bi dhihabihi. Nam, yakni mukjizatnya hilang nam dengan meninggalnya nabi tersebut. Bidhab ini artinya adalah meninggal ya, hilang meninggalnya nabi. Jadi mujizat Nabi Musa ya. Ini beliau punya mujizat Tongkat ya. Nabi Isa punya mujizat, Masing-masing di antara nabi nam punya mujizat dan mujizat mereka itu hilang ya dengan meninggalnya para nabi tersebut. Wa hadzal mu'jizu bakin abadan. Dan mukjizat ini yaitu Al-Qur'an itu adalah bakin kekal <clears throat> ya langgeng abadan selama lamanya enggak hilang walaupun nabi kita telah meninggal ya nabi Muhammad SAW telah meninggal sampai sekarang masih Al-Qur'an kita pegang berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi sebelumnya nabi Musa ya tongkatnya di mana tongkatnya hilang enggak ada ya semuanya hilang tapi Al-Quran masih langgeng sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. <clears throat> Wa min mu'jizatihi insiqaqul qamar. Jadi antara mukjizat-mukjizat beliau adalah terbelahnya bulan. Leni. Jadi bulan terbelah. Di antara mukjizat beliau. Orang-orang kafir kures, nam, enggak percaya dengan kejadian tersebut. Bahkan menganggap Nabi seorang penyihir, ya, seorang ahli sihir dengan bisanya membelah bulan tersebut. Tapi Abu Bakar as ketika melihat kejadian tersebut sangat nah, membenarkan dan orang yang pertama kali membenarkan beriman dengan mukjizat ter tersebut. Wa naba'ul dan wa naba'ul ma'i min asabihi dan mujizat yang lainnya adalah memancarnya air enam di antara jemari-jemari beliau. Enam jemari, ya. Sini jemari-jemari beliau keluar air. <clears throat> Wa id'amul khalaq khalaqa al-katsira dan juga nam memberi makan beliau kepada makhluk manusia yang cukup banyak amil yasir dari makanan yang sedikit. Ini ada makanan sedikit. Nah ini, ini bisa dimakan dengan jumlah manusia sangat banyak. Nah ini, mungkin kalau kita makan nasi satu piring ya, habis dimakan 10 orang, sangat kurang. Nah ini enggak habis, ya dimakan orang berikutnya, orang berikutnya, orang berikutnya, manusia yang cukup banyak namun cukupkan mereka. Ini di antara mukjizat beliau. Semuanya pun kenyang dengan makanan tersebut walaupun sedikit. Dan juga orang yuhu bihasa bihasayati yasirah. Nam mukjizat berikutnya adalah yakni meniupnya dengan debu yang sedikit. Kemudian mawas salat ila ayunil khalqi al-kathir sampai kepada mata-mata manusia yang banyak. Ini ini kejadian takala apa? Jadi Nabi mau dibunuh. Ya, sama Kures 6 mereka punya makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW tengah malam di malam hari yang kemudian di situ ada Ali, Ali, Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau duduk tidur di tempatnya kemudian beliau keluar dalam keadaan terkepung rumahnya enam rumahnya terkepung kemudian beliau keluar sambil apa meniupkan debu yang sedikit lah ini mengena mata semua manusia yang di situ cukup banyak manusia yang mengepung Nabi mereka tertidur nggak melihat Nabi keluar dari rumahnya. Lah ini. beliau selamat. Yang mana kafir mau membunuh yang Nabi membuat makar ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW kemudian Allah tolong nam sehingga mata-mata mereka pun tidak melihat <clears throat> wahaninu al-jada'i ilaihi kama tuhannul isyara. Mujizat berikutnya adalah al-hanin. Rasa belas kasihan. Sebuah pohon kurma kepada Nabi. Sebagaimana Tuhan Tuhanul isyara, sebagaimana nam dibelas kasihani yaitu al-isyara binatang yang lagi hamil. Ini ya. Jadi binatang yang hamil biasanya kan sangat susah, sangat parah ya, susah. Atau mungkin se apa seseorang yang lagi hamil ini orang yang lemah keadaannya. Butuh dikasihani. Nah, di sini wahani nul jada'i. Ini se apa pohon kurma ini merasa iba dengan apa yang terjadi pada Nabi ya karena gangguan-gangguan berbagai macam gangguan ketika berdakwah dan nah, Nabi mengetahuinya rintihan pohon kurma tersebut Nabi mengetahuinya nah ini eh mimbar hmm gimana Oh iya ya. Uh. Taib, ahsanta. Ya agak agak ini ya. Jadi ini apa? Mimbar ya. Al jada. Hmm, yang menangis, yang apa? Ya sedih ditinggal Nabi. Kemudian wa ihbaru wa ihbaruhu bil dan penghabaran-penghabaran beliau dengan masalah hoib fakanas yang itu terjadi kama qala sebagaimana apa yang beliau ucapkan dan ini apa yang beliau khobarkan masalah hoib nanti akan begini akan begitu ternyata betul terjadi fakanas terjadi sebagaimana apa yang beliau katakan waradda aina qatadah biyadihi fakanas Nam ahsana ainai. Dan ini yang masih muskil. Ini kota kota ada siapa di sini? Sahabat kah atau tabiin? Tabiin nggak mungkin, ya. Beliau apa? Menyembuhkan matanya. Nam matanya ini matanya buta, ya. Kemudian membaik matanya bisa melihat kembali. Ada yang tahu kisahnya? Pak Komar, Ustaz Ahmad. Oleh alam bisawab, ini yang saya mengerti kota ada Ibnu Diana ini seorang tabi'in ya. Beliau buta matanya. Beliau matanya buta. Nah, di sini makanya apa aneh ya? Apa ada kota yang lain? Walau alam bisawab, apa mungkin ada yang lain Nah, sehingga beliau menyembuhkannya ya. Jadi, jadi beliau apa? mengembalikan mata beliau nah dalam keadaan yang sebelumnya buta kemudian kembali membaik. Wa tafala fi aini Ali radhiyallahu anhu. Dan mujizat berikutnya adalah beliau tafala yakni meniup kepada mata beliau meniup yang mengandung mengeluarkan air ludahnya. Ini tafala ini meniup ya meniup tuh ya meniup sambil dikeluarkan air air air ludahnya dikeluarkan. Ini maruk ya, yang kemudian ditiup ke mata Ali. Wa huwa armadu fasaha min waqtihi. Yang mana beliau keadaannya adalah armad. Ini matanya sangat nyeri ya matanya sangat sakit pada waktu itu mau diutus untuk berperang fisabilillah ya untuk berjihad fisabilillah tapi mata beliau sakit maka beliau pun me, apa yakni mem, membacanya meruqyahnya dengan kemudian meludahinya dan sembuhlah ya mata beliau fasoha min waqti min waktihi maka sembuhlah ketika itu juga dia langsung sembuh dengan ludahan air beliau ila hari dalik minal mu'jizati alati sa'at dan sebagainya dari mukjizat-mukjizat yang ada yang tersebar walam yujad sabili ila kitmaniha dan tidak tidak didapatkan enam jalan untuk menyembunyikannya semuanya diketahui tentang mujizat mukjizat beliau nas'alallah ayyafiqana lil tidai bi ahlakihi wa sifatihi. Kita memohon meminta kepada Allah taala untuk memberikan taufiknya kepada kita semuanya yaitu untuk mengikuti untuk itiba dengan akhlak-akhlak beliau dengan sifat-sifat beliau nam kita memohon demikian innahu karimun mujib sesungguhnya nam dia adalah zat yang maha mulia dan mengijabahi orang-orang yang berdoa Rabbil alamin. Nah, ini akhir pembahasan masalah apa? yakni masalah akhlak. Yang berikutnya akan membahas rubul muhlikat, ya, seperempat dari perkara-perkara yang akan membinasakan. Ini. Jadi kitab ini pembagiannya ada seperempat masalah yang membinasakan kemudian seperempat rubul ibadah ya seperempat masalah ibadah kemudian seperempat masalah kebiasaan seperempat masalah ini yang akan kita bahas insya Allah taala pada pertemuan yang akan datang kemudian semua yang lainnya apa Hah? apa ya, Ikhwan Taib bisa dilihat sendiri seperempat apa seperempat apa seperempat apa Insya Allah ada di kitab enam para yang mempunyai kitab. <clears throat> Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna tafadalu habibakumullah.